kita bersama dengan syarah dari kitab tersebut karya dari Syekh Muhammad bin Salih Al Utsaimin rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Pembahasan kita dalam pertemuan terdahulu adalah pada poin yang ke-14 yang disebutkan dari poin-poin dari kitab Lumatul I'tiqad oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yaitu apa yang berkaitan dengan kaidah dalam permasalahan dalil-dalil dari keterangan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Keterangan hadis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan sifat Allah Subhanahu wa taala. Di mana ditegaskan oleh Imam Ibnu Qudamah bahwa apa yang datang dari hadis-hadis Nabi yang sahih sanatnya adil perawi-perawinya maka kita beriman kepada keterangan-keterangan tersebut dan tidak menolaknya tidak mengingkari dan mendustakannya dan tidak pula mentakwilkan mentahrifkan memalingkan maknanya dari makna yang zahir namun tidak juga kita kemudian menyerupakan Allah dalam sifat tersebut dengan sifat makhluk tidak pula kita samakan Allah dalam sifat tersebut dengan sifat dari ciptaannya karena sesungguhnya Allah telah berfirman laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir kemudian perkara yang diingatkan oleh penulis pula apa yang berkaitan dengan pengingkaran terhadap membagaimanakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang datang dari keterangan hadis dari sifat Allah setelah kita imani kita benarkan dan tidak boleh kita dustakan kita takwil tidak pula kemudian kita serupakan sifat itu dengan sifat makhluk perkara yang lain adalah bahwa kita tidak boleh memkhayalkan membagaimanakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut ya karena perkaitan hakikat sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah diantara perkara yang tidak diwajibkan Allah bagi kita untuk memikirkannya perkara sifat Allah subhanahu wa ta'ala ya yang ada yang wajib kita imani adalah asar al-mutarattibah hukum-hukum yang berkaitan dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala misalnya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala As-Sami' Al-Basir. Maha mendengar lagi maha melihat. Kita tidak bisa membagaimanakan ya pendengaran dan penglihatan Allah tersebut. Namun kita mengetahui dan mengimani akan adanya pendengaran dan penglihatan itu dan asarnya, hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Hingga Allah menyebutkan kepada nabinya Musa alaihissalam dan Harun ya idhaba pergilah kalian berdua kepada Fir'aun ya fa innahu tagha faqula lahu qawlan layyina dan ucapkanlah kepada Fir'aun ucapan yang lembut la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha mungkin ia mengingat atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketika Nabiullah Harun Nabiullah Musa alaihissalam mengkhawatirkan apa yang mungkin didatangkan oleh Fir'aun dari ancaman dan bahaya maka Allah menegaskan innani ma'akuma asma'u wa ara sesungguhnya aku bersama kalian aku mendengar kata Allah dan aku meli melihat di sini ada bentuk pendengaran dan peng penglihatan sesungguhnya Allah juga melihat dan mendengar Fir'aun kan gitu ya tetapi disebutkan pendengaran Allah dan penglihatannya kepada Nabi Musa alaihissalam seperti dikatakan dalam ayat tersebut untuk mengingatkan akan pendengaran dan penglihatan yang khusus yaitu bahwa Allah akan membantu melindungi, menjaga dan membela wali-walinya para nabi dan rasulnya sehingga Nabiullah Musa tidak perlu khawatir akan apa yang dikhawatirkan dari Fir'aun karena Allah mendengar semua ucapan dan perkataan dari Nabiullah Musa alaihissalam serta menjaga dan melindunginya. Jadi simaan khasah ya, pendengaran yang khusus. Seperti yang telah kita sebutkan dalam pembahasan eh, bangkit dari ruku ya kan? Tadi malam kalau tidak salah ucapan sami Allahu liman hamida. Allah Maha mendengar siapa yang memujinya. Sesungguhnya Allah juga mendengar siapa yang mencelanya, ya kan? Ya. Tetapi yang kita maksud adalah pendengaran yang melazimkan ijabah. Melazimkan ijabah bahwa dengan pendengaran itu kita berharap Allah mengabulkan permintaan kita. Maka ketika kita berdiri tegak, kita pun mengatakan Rabbana walakal ham. Wahai Rabb kami, sesungguhnya hanyalah bagimu segala puji pujian, ya. Baik. Maka pendengaran dan penglihatan ini ada asar dan ahkam yang berkaitan dengannya dan kita tidak diperintahkan untuk kemudian merekayasa atau menggambarkan ya dengan gambaran-gambaran mengkhayalkan apa yang ada dari sifat Allah Subhanahu wa taala karena Allah berfirman wala yuhituna bihi ilma dan tidaklah mereka mampu menguasai dan mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu mereka ya dalam surah Toha ayat 110. Ada pertanyaan yang kemarin kita sampaikan, mungkin sudah dapatkan ya, bahwa Allah SWT menafikan dari dirinya keserupaan dengan makhluknya. Dan itu tidak hanya dalam surah Syura ayat 11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir", tapi juga dalam tiga ayat yang lain. Ya, dalam tiga ayat yang lain. Sudah dapatkan kira-kira PR-nya? ya al-ikhlas walam yakun lahu kufuan ahad bahwa Allah tidaklah ada suatu apapun yang kufuan kufuan ay yukafihi yushabihuhu yang semisal yang sebanding sekufu kalau dalam kitabun nikah ada pembahasan tentang sekufu ya kan ya wanita mencari yang sekufu dengannya dari laki-laki laki-laki ya dan kufu atau sekufu yang warid yang dia sah dalam pernikahan sesungguhnya adalah sekufu dalam hal diniyah dalam perkara aga, agama kan begitu ya ya adapun yang lainnya ada khilaf di antara para fuqaha tentang dijadikan sebagai pan, patokan atau dasar atau tidak ya sekufu dalam harta dan lain sebagainya tapi yang sepakat adalah tentang masalah sekufu dalam agama. Jadi kufu artinya yang semisal yang seban sebanding. Ya, maka Allah menyebutkan Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Kemudian apa lagi? Surah Maryam ayat ke 65. Iya. Hal ta'lamu lahu samia. Apakah kalian mengenal bagi Allah samia eh yusamihi yumathiluhu ah, yang semisal dengannya ya maka dia istifham ingkari bentuk pengingkaran bentuk pertanyaan yang intinya pengingkaran tidak ada satupun yang sebanding yang serupa yang semisal dengan Allah yang terakhir ya An-Nahl kurang tepat apa kurang An-Nahl bunyinya أما أفأمن أوين ينطق أما لا ينطق أما أفأمن bukan yang ada adalah surah Al-Baqarah ya awal surah Al-Baqarah fala taj'alu lillahi andada andad jamak dari nid niddun artinya tandingan nid ya jadi empat ayat dalam Al-Quran Allah menafikan dari makhluknya keserupaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala min jami'il wujuh dan faedah yang penting perhatikan faedah yang penting pertama surah Al-Baqarah ala taj'alu lillahi anda anda ada pada awal ayat dan ayat sebelumnya yang ditetapkan adalah sifat rububiyah Allah ya ayuhan ubudu rabbakumul ladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج منه من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا perintah untuk beribadah kepada Allah ya yang telah mencan orang-orang kalian bertakwa yang Allah ya, yang telah menciptakan ya uh, <clears throat> bumi pada minas samaima menurunkan dari langit hujan ya fa akhraja bi minas samawati rizqan lakum maka Allah mengeluarkan dari bumi tersebut dengan turunnya hujan ya dari beraneka ragam buah-buahan maka janganlah sifat rubu rububiyah maka jangan dengan ketentuan rububiyah Allah yang yang luas maka janganlah kalian kemudian mengangkat tandingan bagi Allah kalian mempersekutukan Allah dengan penyebutan fala taj'alu lillahi andada penafian keserupaan adanya makhluk yang serupa dengan dengan Allah setelah penyebutan tentang sifat rububi rubiyah jelas ya baik adapun surah al-ikhlas walam yakun lahu kufuwan ahad datang setelah penegasan sifat uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala qul huwallahu ahad Allahus Samad lam yalid lam yulad. Ya. Sifat uluhiyah Allah. Dan diingatkan bahwa tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Baik. Adapun surah Syura ayat 11 dengan asma dan sifat. Maka disebutkan laisa kamisli syai'un wa huwas samiul basir. Maka ditutup dengan penetapan nama Allah dan sifatnya yaitu As-Sami dan Al-Basir. Setelah penafian keserupaan Allah dengan makhluknya. Jelas ya? Jadi rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Disebutkan ketiganya dan dalam ketiga perkara itu tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ditunggalkannya Allah, tauhidullah, ya, ifraduhu fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa sifatihi bahwa Allah itu tunggal dalam sifat rububiyahnya dalam sifat uluhiyahnya dan dalam nama dan sifatnya kemudian disimpulkan dalam surah Maryam perhatikan surah Maryam perhatikan surah Maryam dari ya ayat 65 hal ta'lamu lahu samia baca awal ayatnya bagaimana awal ayatnya Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budhu fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samia dikumpulkan ketiganya kata Syekh Muhammad Amin bin Mutarah Syangkiti rahimahullah taala bahwa dalam ayat yang ringkas ini surah Maryam 65 dikumpulkan tiga bentuk dari tau tauhid. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Sifat apa ini? Rububiyah, pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Fa'buduhu, maka sembahlah dia. Tauhid apa? Uluhiyah. Wastabir li ibadati dan bersabar dalam menyembahnya. Hal ta'lamu lahu samia. Apakah kalian mengetahui ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu asma dan sifat. Ya, sebenarnya dia lebih umum dari sekedar asma dan sifat juga, ya. Karena telah kita sebutkan sebutkan Rabbus samawati wal kemudian disebutkan tentang fa'buduhu, perintah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bahwa Rabbus samawat itu adalah di antara nama Allah Subhanahu wa taala. Telah kita singgung dulu bahwa nama Allah itu kata para ulama dibagi dalam beberapa bentuk Ada yang dia al-asma al-mufradah. Nama yang tunggal. Seperti al-hayyu. Nama yang tunggal. Al-alimu. Al-hakamu. Nama yang tunggal. Yang kedua al-asma al-mudhafah. Nama yang dia bergandengan. Seperti Rabbul Alamin. Rabbus Samawati wal Ard. Ya, maka dia bergandengan. Fatirus Samawati wal wal eh, pencipta langit dan bumi. Itu nama yang bergandengan, ada idofahnya bukan tunggal. Yang ketiga, asma al-muzdawijah, nama yang saling berpasangan. Nama yang saling berpasangan, seperti muhyi mumit, yang menghidupkan dan yang mematikan. Al-khafidur rafi', yang merendahkan dan yang mengang mengangkat. Mani' dan mu'ti ya yang menghalangi dan memberi memberikan dia berpasang ya yang menampakkan keindahannya dengan pasangannya ya taib maka itu diantara nama Allah maka Rabbus samawati wal ard juga penyebutan tentang nama eh, tentang sifat dan nama Allah subhanahu wa ta'ala maka kalimat yang ada pada akhir ayat tersebut hal ta'lamu lahu samia apakah engkau mengetahui bagi Allah ada yang sebanding dengannya Jawabannya tidak ada sama sekali dalam tiga perkara yang disebutkan. Dalam rububiyah, dalam uluhiyah dan dalam asma dan sifat subhanallah. Ya. Kita lihat betul-betul dia kalam ilahi, ya. Topiknya sama menafikan keserupaan Allah dengan makhluknya tetapi kemudian spesialisasi setiap ayat itu ternyata berbe berbeda isyarat yang ditunjukkannya berbe berbeda. Taib. Maka selanjutnya, setelah kita membahas perkara ini, kita masuk pada pembahasan kita hari ini tentang sifat ke-13 dari 18 sifat yang disebutkan oleh Imam Ibn Qudamah. 18 sifat sebagai contoh, bukan pembatasan. Telah diingatkan berkali-kali bahwa sifat Allah itu tidak terba terbatas, yang semuanya sifat kesempurnaan bagi Allah. Sifat kesempurnaan. Beliau menyebutkan 18 sifat. 12 telah dibahas, ya. Maka kita masuk pada pembahasan yang ke-13 yaitu firman Allah Subhanahu taala kata Syekh wa min dzalika qauluhu ta'ala Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa Allah bersifat dengan sifat yang sempurna adalah surah Taha ayat yang kelima. Di mana Allah berfirman kata Imam Ibn Qudamah, Ar-Rahmanu 'alal arsistawa. Allah yang Maha Penyayang di atas ars. Allah tinggi. Naam. Baik, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala. Sifat ke-13, sifat istiwa di atas ars Istiwa di atas ars Berkata beliau, istiwa'ullahi alal arshi min sifatihi thabitati lahu bil kitab wa sunnati wa ijma'is salaf tingginya Allah di atas arsh di antara sifat Allah yang ditetapkan baginya berdasarkan keterangan dari Al-Quran sunnah dan ijma Al-Quran sunnah dan ijma ya dan kemudian beliau menyebutkan cian dari dalil-dalil yang menunjukkan hal itu Beliau mengatakan Allah telah berfirman Ar-Rahmanu 'alal surah Taha ayat kelima tadi. Dan Allah yang Maha Rahman, yang maha penyayang di atas arsh Allah tinggi. Kemudian berkata Syekh Utsaimin dan Allah menyebutkan istiwaannya di atas arsh ini dalam tujuh tempat dalam Al-Quran. Al ada, ada tujuh tempat dalam Al-Quran di mana Allah mensifatkan dirinya dengan sifat istiwa. Dengan sifat istiwa. Yang pertama disebutkan di sini surah Taha ayat kelima. Ar-Rahmanu 'alal arsistawa. Itu yang pertama. Kemudian tujuh ayat yang lain atau enam yang lain yang dengannya jadi tujuh adalah penyebutan penciptaan Allah akan langit dan bumi dan pengurusan makhluk kemudian disebutkan thummastawa alal arsh semuanya sama enam ayat itu dengan kalimat thummastawa alal arsh kemudian Allah tinggi di atas arsh dalam enam ayat lafalnya sama ya dan itu adalah pada surah Al-Araf ayat 54 surah Yunus ayat 3 surah Al-Furqan ayat 59 surah As-Sajdah ayat 4 dan surah Al-Hadid ayat 4. Semua dengan kalimat thumma stawa 'alal sama penyebutan istiwanya cuman perbedaan pada sebutkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa Allah ya di atas ars tinggi kan nah pada enam ayat yang lain disebutkan summa stawa 'alal arsh. Kemudian Allah tinggi di atas ars. Nah, kata thumma dalam bahasa Arab, ya, dia yufidut tarahi. Dia ada huruf atof, huruf yang sifatnya untuk menggandengkan dua kalimat urutan kejadian dan bahwa yang disebutkan terakhir lebih belakangan daripada yang di depannya. Begitu ya? Ya. Dakhala Zaidun thumma amrun. Zaid ma ya kalau saya mengatakan dakhala Zaidun wa Amr. Zaid masuk bersama Amr. Yang disebutkan adalah mutlaku ad Kedua-duanya masuk. Apakah kedua-duanya secara bersamaan serentak masuk? Boleh jadi. Boleh jadi Zaid lebih dahulu baru Amr atau sebaliknya Amr dulu baru Zaid yang penting dua-duanya masuk gitu kan penekannya ada pada masuknya kan gitu ya itu wau atof wau atof ya memberikan kesamaan hu, hukum kalau dikatakan dakhala zaidun fa'amr zaid masuk ya tidak lama kemudian amr masuk kalau pakai summa menunjukkan muhlah dan tarahi adanya jarak dan lebih ja, jauh. Ya, itu dalam bahasa Arab. Nah, dengan itu, dengan itu para ulama menetapkan bahwa sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah. Apa itu sifat fi'liyah? Itu sifat yang Allah bersifat dengannya kapan Allah kehendak kehendaki. Karena disebutkan bahwa Allah SWT menciptakan langit dan bumi. Kemudian setelah itu Allah beristiwa di atas arsh dengan kata summa itu yang belum terjadi kemudian terjadi beri berikutnya uh, yaitu seperti apa yang disebutkan dalam hadis Yadhaqullahu ala rajulaini yaktulu ahaduma al akhara kilahuma yadhul jannah Allah tertawa dari dua orang yang satu membunuh orang lainnya namun keduanya masuk sur surga dikatakan tertawa ya maka tertawa juga ini sifat fi'liyah ya sifat fi'liyah Allah bersifat dengannya kapan Allah menghen menghendaki ya yanzilu rabbuka ila sama'id dunya Rabbmu turun ke langit dunia ini juga sifat fi fi'liyah kapan Allah kendaki Allah bersifat dengannya demikian pula sifat istiwa sifat fi'liyah. Nanti akan ada ya yang dia merupakan sifat dzatiyah bagi Allah yaitu sifat al-ulu. Sifat tinggi. Allah Maha Tinggi. Ya, maka ini sifat dzatiyah. Allah bersifat dengannya dan tidak pernah Allah meninggalkan ketinggiannya. Allah yang Maha Tinggi, ya. Ini sifat dzatiyah. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala istawa alal arsh sifat fi'liyah sifat yang Allah bersifat dengannya kapan Allah kehendaki dari mana dapatkan dari apa yang disebutkan dari 6 ayat dalam Al-Quran di mana disebutkan thummastawa alal arsh ya dan telah sah dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam keterangan tentang sifat tersebut disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di sini dua riwayat riwayat yang pertama hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah bersabda Inna Allah lamma qada khalqa kataba indahu fawqa arshihi inna rahmati sabaqat ghadabi Rasulullah bersabda sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan makhluk maka Allah menuliskan di sisinya di atas arsh sesungguhnya rahmatnya mendahului kemurkaannya sesungguhnya rahmat Allah mendahului kemur kemurkaannya dalam hadis ini kita dapatkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ya menuliskan pada arsnya berarti ada isbatul arsh penetapan arsh bagi Allah subhanahu wa ta'ala dan bahwa tertulis di atas ars tersebut inna rahmati sabaqat ghadab Allah mendahului kemurkaannya baik dalam hadis yang kedua Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abbas bin Malik paman Rasulullah Rasulullah bersabda inna bu'da ma baina sama'in ila sama'in imma wahidatun أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة إلى أن قال في الأرش بين أسفله وعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ثم الله تعالى فوق ذلك ما maka كان دلم حديث Abbas bin Abdul Muttalib bahwa Rasulullah bersabda sesungguhnya jarak antara satu langit dengan langit yang lain maka dia adalah 71 atau 72 atau 73 tahun jarak antara satu langit dengan langit yang lainnya. Dan ada berapa langit? tujuh Sab'a samawat. Ya. Kemudian sampai disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah bersabda fil arsy tentang arsh baina asfalihi wa alahu bahwa arsh ar-rahman ya itu antara yang tah Kata beliau, mitla ma baina sama'in ila sama'." Jaraknya bagaikan antara langit dengan langit yang lainnya. Ya, artinya 71, 72, 73 tahun jaraknya, ya. Thumma Allahu fawqa dhalik. Kemudian Allah di atas arsnya. fauqa dhalik. Kemudian Allah di atas arsnya. Maka ini sifat fauqiyah bagi Allah. Bahwa Allah itu alin sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala dan bahwa Allah istawa ala arsyihi ya dan Allah tinggi di atas arsinya Baik. Sesungguhnya ada riwayat yang lain yang tidak disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin dalam riwayat-riwayat yang beliau sebutkan di sini ini hanya menyebutkan tentang arsh ya tentang arsh Adapun bahwa Allah istawa alal arsh tidak terwakili dalam dua hadis yang disebutkan. Ya, maka kita tambahkan kalau begitu apa yang disebutkan oleh Syekh Alwi Abdul Qadir as saqaf dalam kitabnya Sifatullah Azza wa Jalla wa fil Kitab wa Sunnah keterangan yang tegas dari Rasulullah menyebutkan bahwa Allah istawa alal arsh. Di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu riwayat Imam An-Nasai dalam kitab Tafsir dari Sunan An-Nasa'i ya bahwasanya berkata Abu Hurairah akhadha biyad akhadha an-nabiy sallam biyadih bahwa Nabi memegang tanganku faqal lalu berkata ya Abu Hurairah inna Allah khalaqas samawati wal ardina wahai Abu Hurairah sesungguhnya Allah menciptakan langit dan jadi cuma satu, al-ard. Al-ard as-sab. Tujuh bu bumi, ya. Tujuh bumi, ya. Maka kata Rasulullah sambil memegang tangan Abu Hurairah, "Inna Allah khalaqa as-samawati wal ardin wa ma bainahuma fi sittati ayamin." Thumma stawa 'alal arsh. Dan di hadis ini adalah apa yang terjadi dari perbuatan Rasulullah dengan memegang tangan Abu Hurairah. Kelihatan hanya seperti penjelasan keadaan. Paham ya? Tapi di kepada kita kecermatan para perawi hadis. Mereka menyebut terjadi yang terkadang seolahnya hubungan dengan apa yang mereka sampaikan dari hukum ya, dari berita yang wajib untuk diimani. Kelihatannya tidak. Ya, apa kaitan antara pegang tangan dengan penjelasan tentang Allah di atas arsh. Ternyata ada. Menunjukkan apa? Bahwa sang perawi, perawi yaitu Abu Hurairah, "Afu ma yaqulun Nabi sallallahu alaihi Beliau betul-betul menghafalkan, mengetahui dengan seksa dia riwayatkan dari Rasulullah hingga dia mampu menyebutkan dan mengingat kejadian ketika Rasulullah menyampaikan hadisnya itu. Paham ya? Ini dalam ilmu hadis menguatkan menjelaskan posisi sang perawi annahu yadbatul haditha bahwa dia menguasai betul hadisnya dia cermat dengan riwayatnya dia sebutkan keadaan jelas ya itu perkara yang pertama ya perkara yang kedua perbuatan Rasulullah memegang tangan Abu Hurairah ya dulu ala al-ihtimam menunjukkan bahwa Nabi sesam sangat memperhatikan apa yang akan beliau sampaikan kepada Abu Hurairah tadi. Seperti seseorang di antara kita ketika akan menyampaikan perkara penting kepada seseorang, maka ia akan memegang tangannya dan menariknya dan menyampaikannya, ya. Dibandingkan kalau jika dia hanya ingin menyampaikan sesuatu yang biasa-biasa saja. Kadang bahkan sambil teriak, "Woi!" gitu saja. "Dengar, woi!" Ya. Tapi ketika ingin menyampaikan sesuatu yang penting mari mari sini dipegang tangannya lalu disampaikan menunjukkan apa pentingnya permasalahan yang akan disampaikan dan Rasulullah sallallahu alaihi yang ketiga sudah dua ya faedahnya pertama menunjukkan sang perawi yadbitu marwahu dia kokoh dan cermat dalam periwayatan apa yang diriwayatkan kedua bahwa perhatian dari yang menyampaikan akan masalah yang penting yang akan disampaikan. Yang ketiga, perkara yang penting pula ya adalah bahwa kita mengetahui perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang besar kepada Abu Hurairah. Pernah enggak dengar hadis syafaat? Ya, dalam pembahasan tauhid khususnya syarat kalimat la ilaha illallah kita ketahui pernah dapatkan riwayat hadis ini hadis sahih Bukhari Muslim ketika Abu Hurairah berkata bertanya kepada Rasulullah ya Rasulullah man as'alun nas bi syafa'atik siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaat darimu ya Rasulullah ya kan apa kata Rasulullah wahai Abu Hurairah laqad dhanantu sungguh aku telah menyangka bahwa tidak akan ada orang yang akan menanyakan perkara ini kecuali engkau Subhanallah. Min hirsika alal ilmi. Karena semangatmu yang luar biasa akan ilmu. Kehausanmu untuk meraup il ilmu. Menunjukkan apa? Inayah. Perhatian yang detail dari Rasulullah terhadap para sahabatnya. Beliau tahu ini si fulan punya sifat seperti ini. Si Alan punya sifat seperti ini. Abu Hurairah, wah ini orang getol terhadap ilmu. Semangat luar biasa kepada ilmu. Ketika bertanya, oh pantas betul saya sudah nyangka tidak akan ada yang bertanya tentang hal itu kecuali kamu ya dalam pikiran orang yang lain sudah bersyukurlah kalau kita masuk dalam golongan orang yang dapatkan syafaat ya kan semua orang mengharapkan syafaat Rasulullah sampai ada orang yang mengharapkan syafaat dengan bid'ah ya enggak alasannya apa supaya dapat syafaat dari Rasulullah tapi caranya keliru Enggak lewat tuntunan Rasulullah kan keliru kan ya Tujuannya apa? Cinta Rasul katanya. Cari syafaat gitu kan. Maka kita harus benar-benar ini. Maka Abu Hurairah mengingatkan, ternyata di antara orang yang mendapatkan syafaat ada orang yang paling tinggi kedudukannya, yang paling bahagia dengan syafaat Rasulullah. Pertanyaan yang cermat kan gitu ya. ya. Orang bilang tidak mainstream ya. Ya sudah cukuplah kita Dapat syafaat? Tidak. Ada orang yang paling berbahagia. Menunjukkan juga semangat sahabat kepada keuta, keutamaan. Perlombaan dalam keba, kebaikan. Padahal sebahagian mereka telah disebutkan bahwa mereka dari penghuni sur, surga. Tetap berlomba dalam kebaikan. Kita boro-boro ada yang jamin. ya. Tapi tetap saja dalam ya kemalasan dalam berbuat keba, kebaikan. Allahumma gufran. Semoga Allah mengampuni kita seluruhnya. Maka ikhwani fiddin, perkara yang ketiga. Bahwa inayah, perhatian Rasulullah yang besar kepada sahabat Abu Hurairah. Maka penting sekali apa yang beliau sampaikan. Ringkas hadisnya, tapi ternyata penting. Ya, dikatakan bahwasanya Inna Allah khalaqas samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan wal ardina wa ma bainahuma dan apa yang ada di antara keduanya. Thumma istawa alal arsh Kemudian Allah tinggi di atas ars. Nah, ini perkara penting. Ya. Hadisnya sahih riwayat Imam An-Nasa'i dalam Sunan kitabut Tafsir. Hadis yang kedua, Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Lamma min khalqihi tatkala Allah Subhanahu wa taala selesai dari penciptaannya tawa arsh ya riwayat hadis ini disebutkan oleh Ibnu, Imam Ibnu dalam kitabnya Isti'mak Yusul Islamiyah Dia mengatakan riwayatkan oleh Al-Khallal dalam kitab Sunnah dengan syarat yang dimatakan oleh Imam al dahabi dalam Mukhtasar Ulu dalam Ulu Kitabul Ulu batuhu thiqat ya ya kandungan hadis disebut bahwa Allah min khalqi min, min khalqi min khalqi tatkala Allah selesai dari penciptaannya Allah istiwa di atas ars menunjukkan urutan ya sama juga dengan hadis yang pertama tadi hadis Abu Hurairah ya bahwa annallaha ya khalaqas samawati ard wal ardina wa ma bainahuma thumma lamma menunjukkan waktu kala selesai Allah menciptakan makhluknya, maka Allah beristiwa di atas ars. Nah ini semua mendukung apa yang disebutkan dalam ayat sebelumnya. Telah kita sebutkan tujuh ayat dalam Al-Quran. Atau tepatnya enam ayat dalam Al-Quran. Yang menyebutkan istawa dengan sebelumnya summa. Yang berarti bahwa sifat istiwa Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah sifat fi'liyah Allah bersifat dengannya kapan Allah kehendak kehendaki. Ketika Allah kehendaki, setelah penciptaan langit dan bumi, Allah pun di atas arsh. Jelas ya? Baik. Hadisnya tegas, ayatnya tegas dan ini yang lebih tepat. Wallahu a'lam Bentuk semacam istidrak ini kepada Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala karena hadis yang beliau bawakan dalam syarah hanya berkaitan dengan masalah penetapan al-arsh adanya arsh ya dan fauqih Allah di atas arsy dan bahwa Allah di atas arsy. adapun hadis-hadis disebutkan oleh sebagian masyekh yang lainnya tegas menunjukkan penetapan sifat istiwa bagi Allah subhanahu wa ta'ala dan bahwa sifat tersebut adalah sifat fi'liyah Allah bersifat dengannya menurut kehendak dan keinginannya kemudian berkata Syekh Ibn Uthaymin ya wa ajma'a salafu ala isbat illahi ala arshihi para salaf para generasi Islam para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in kemudian generasi berikutnya tabi'in dan generasi berikutnya para atba'ut tabi'in mereka telah bersepakat untuk menetapkan sifat istiwa ini bagi Allah subhanahu wa ta'ala sifat istiwa di atas arsh dan tentang ijma ini telah dikumpulkan semua keterangan para ulama tersebut oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Ulu li Aliyil Ghaffar sifat ulu bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengampun yang maha tinggi lagi maha pengampun ya demikian pula Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitab Ijma' Yusul Islamiyah dalam kitab eh, apa Sawaikul Mursalah. Beliau kumpulkan keterangan-keterangan dari para salaf, bahkan tidak hanya itu, dari ulama Islam. Ya. Dari generasi ke generasi, cabang ilmu. Beliau nukilkan dari tokoh sufi, ya. Beliau nukilkan dari madhab-madhab yang ada, ya. Beliau sebutkan atau para ulama Islam yang menetapkan sifat ulu bagi Allah dan sifat istiwa Allah. Ya. Dan telah dikarang buku-buku tentang per maka menggambarkan kepada kita akan kesepakatan para ulama tentang sifat istiwa Allah di atas arsnya. Maka kalau begitu telah sempurna ij, ijma. Ya. Maka fayajibu isbatuhu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala taqah. Nah, siapa yang menetapkannya bagi Allah? Allah sendiri yang menetapkannya bagi dirinya. Dan yang menetapkannya adalah a'rafu khalqihi bihi makhluk Allah yang paling mengenal Allah. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka harus kita tetapkan tanpa kita memalingkan dari maknanya, tanpa menolaknya, tanpa membagaimanakan, menghayalkan, hayalkan, tidak perlu, ya. Dan tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wahyu, wahyu istiwa'un hakikiun, maknahu al-'ulu wal istiqrar ala wajhin yaliku billahi ta'ala dan istiwa ini istiwa yang hakiki yang sesungguhnya bukan majazi bukan hanya kiasan bukan hanya fata morgana khayalan dan sebagainya bukan kalau dia khayalan mengapa sampai diulang berkali-kali Al-Quran disebutkan dalam Al-Quran ya sifat-sifat itu bahkan disebutkan tentang arsy Allah itu ya dan kursinya ya di dalam ayat yang paling agung dalam Al-Qur'anul Karim ayat kur kursi wasi'a kursiyuhu samawati wal ard ya ya maka semua perkara yang berkaitan masalah ini masalah yang tidak mungkin untuk kita ingkari ya tidak boleh untuk kita tolak ya dan maknanya adalah ulu wastaqarra. Syekh menyebutkan dua makna. Ulu artinya tinggi, wastaqarra artinya tetap. Istakarra. Dua makna dari kata istiwa. Sesungguhnya para ulama menyebutkan bahwa makna istiwa itu ada empat. Ada empat makna dari pengertian istiwa secara bahasa. Ya, seperti disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim dalam Nuniyah beliau, ya, kata beliau walahum ibaratun 'alaiha arba' ta'ani wa yastiqrarun wa wa yastaqarra wa qad 'ala wa kadzalik ارتفع الذي ما فيه من نكران وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو أبيدة صاحب الشيبير أضرى من الجهمي والأشعري يقول تفسير استوى bihaqiqati istaula minal buhtani demikian di Imam Ibn Qayyim kata beliau para ulama akidah menggunakan empat ungkapan untuk makna istawa walahum ibaratun alaiha arba dan mereka para ulama memiliki empat pengertian terhadap makna istiwa qad hasrat li farisi at-ta'ani yang telah diraih makna itu lil faris oleh para penunggang yang menyerang ya, maksudnya para mujahidin ya mujahid di sini bukanlah mujahid di medan perang tapi yang berjihad dengan ilmunya untuk menegakkan akidah ahlus sunnah wal, wal jamaah ya apa itu apa makna itu wahyastaqarra wa eh? qad ala yaitu ista tetap wa qad ala dan bahwa Allah tinggi wa kadzalika demikian pula irtafa allazi nuqrani irtafa tiga sudah istaqarra ala apa wa kadzaka sa'ad alladhi huwa rabi demikian pula sa'ad al-mimbar artinya naik ke atas mimbar sa'ada berarti naik ilaihi yas'adu kalimut tayyib wal amalu salih yarfa'uh hanya kepada Allah terangkat kalimat-kalimat yang indah, zikir, doa dan sebagainya. Wal amalus salih yarfa'uh dan amal saleh diangkat oleh Allah. Jadi kata sa'ad artinya naik, ya, tinggi. Istaqarra ala irtafa'a sa'ada. Semuanya artinya tinggi. Ya. Itulah arti dari istawa. Ya, yang disebutkan oleh para ulama. Dan yakhtaru hadzal qaula في تفسيره أبو أبيدة صاحب, الشيب... صاحب الشيباني Abu Ubaidah صاحب Syaibani. صاحب Syaibani ini seorang maksudnya Abu Ubaidah ini seorang ahli lughah, ahli bahasa. Namanya apa? Ma'mar Ibnu Al-Musanna Asy-Syaibani. Ma'mar Ibnu Al-Musanna Asy-Syaibani, seorang ahli bahasa Arab yang dia memilih makna sa'ada Makna yang keempat. Untuk makna thummastawa alal arsh. Ya. Tentunya semua pengertian tadi pengertian yang benar, ya. Kemudian beliau mengisyaratkan pengertian yang keliru. Kata beliau wal asy'ari yaqulu dan al asy'ari seorang yang menisbahkan dirinya kepada Abul Hasan al Ash'ari dalam hal akidah. Meskipun belum tentu dia mengikuti Abul Hasan al Ash'ari dalam pokok-pokok akidah beli, beliau apalagi pada pokok akidah Abdul Hasan Al-Asy'ari yang terakhir pada akhir masa hidupnya di mana ia mengumumkan ya ketika dia, dia naik ke, ke mimbar setelah memencilkan diri beberapa lama lalu ia mengatakan man arafani faqad arafani siapa yang kenal aku maka dia kenal aku wa man lam ya'rifni siapa yang tidak kenal aku fa ana Abul Hasan Al-Asy'ari maka aku adalah Abul Hasan Al-Asy'ari Kemudian mengatakan, fa ini khalatu. Ya, saya sesungguhnya meninggalkan akidah ya yang aku sebelumnya di atasnya kama khalaqtu hadas saub seperti aku melepas bajuku ini lalu ia mengeluarkan bajunya dan mengeluarkan bukunya yaitu al-iba al-ibana an usulid maka itu adalah akidah yang Imam Abdul Hasan al asy berpegang dengannya di mana beliau katakan bahwa dia berakidah seperti akidah ahlul hadis seperti akidah Imam Ahmad bin Hambal. Paham ya? Maka Al-Asy'ari yang dimaksud di sini adalah orang yang menisbahkan dirinya kepada Abdul Hasan Al-Asy'ari namun dia tidak mengikuti akidah beliau sesungguhnya. Fal-Asy'ari yaqulu tafsiru istawa haqiqati istawa. Mereka mengatakan tafsir dari istawa adalah istaula. Istaula dalam bahasa artinya mengalahkan. Ya, minal buhtani itu adalah dari kedustaan ya jadi bahwa kita akan bahas nanti masalah istaula ini insyaallah tetapi yang ingin kita ingatkan bahwa ada empat makna dari istawa tadi apa tadi apa tadi istaqarra tetap yang kedua ala tinggi yang berikutnya irtafa'a Irtafa juga tinggi yang ke, ke, yang keempat sa'ada naik atau tinggi juga ya inilah makna istawa ya kemudian berkata syekh waqad fassaru ahlu ta'til bil istila orang-orang yang menolak sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat istiwa ini mereka menafsir-nafsirkan memalingkan maknanya kepada yang mereka inginkan kata mereka Istawa itu artinya istaulah. Istawa artinya istaula, artinya menguasai. Ya. Kenapa begitu? Karena mereka mengatakan istawa itu seperti seorang raja istawa ala arsyhi yang dia bersanding di atas duduk di atas sehingga sananya. Nah, kalau Allah dikatakan istawa ala arsy sama dong katanya. Maka tidak boleh. Yang benar istaula artinya Ditanya, apa dalil kalian tentang itu? Kata mereka, kami punya dalil. Ada sebuah syair yang masyhur yang disebutkan oleh mereka. Golongan yang menolak ini, kita ingatkan dulu, golongan yang disebut dengan alu taktil di sini, mereka adalah Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Al-Mutaakhirina al Asyairah. Mereka adalah golongan jahmi nisbah kepada Jahm bin Sofwan, yang menolak nama dan sifat Allah ya ya ahlul kalam ahli filsafat pengikut ya eh, apa ya dan Amr bin Ubay, anggota majelis dari pernah berguru kepada Hasan lalu mencilkan diri membuat kelompok dan keyakinan yang baru meninggalkan apa yang diajarkan oleh Hasan Al Basri seorang tabi yang mulia yang ia dapatkan dari para sahabat Nabi dan yang ketiga mutaakhiri asyairah golongan pengikut Abu Hasan al Ashari kangen, Ya, mereka menolak sifat istiwa bagi Allah. Adapun yang menetapkan sifat istiwa selain ahlus sunnah wal jamaah tentu saja, selain ahlul hadis, ya adalah mutaqaddimi Ashari seperti Abu Hasan al Asy'ari sendiri ya seperti seperti Al-Baqillani sama ini tetapkan sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala. Cuma mereka punya dengan apa yang ditafsirkan oleh ahlul, ahlus sunnah, ahlul hadis. Kembali kepada istilah. Maka istilah kata mereka ada dasarnya. Apa dasarnya? Itu yang mereka angkat. Wa bishrun alal iraqi min ghairi min ghairi sayfin wala damin mihraqi. Bahwa bishr al-maris, bishr ya. Min ghairi sayfin tanpa mengayunkan waladamin mihraki dan tanpa darah yang tercurah Kadistawa di sini kalian. Itu artinya dengan syair inilah mereka mengatakan tsummastawa alal ars dalam ayat yang dimaksud adalah tsummastaula alal ars kemudian Allah menguasai arsnya. Paham ya? Itu dasar mereka. Dan tentu saja ini adalah pendapat yang tidak didasarkan kepada keterangan yang sahih. Syair saja. Ya. Dan syair ini kepada siapa dinisbahkan? Dinisbahkan kepada seorang Nasrani namanya Al-Akhtal An-Nasrani yang dia penasehat khalifah ketika itu. Ya. Itu pun tidak ditemukan dalam dewan kum syair dari Akhtal. Jadi adalah aneh perkara pokok dalam masalah akidah yang berkaitan dengan ma'rifatullah kita menyandarkan penafsirannya kepada syair seorang Nasrani yang tidak mengenal Islam. Tidak masuk Islam dia. Tetap dalam kekafirannya. Dibutuhkan ketika oleh khalifah hanya untuk menerjemahkan buku-buku yang memang asalnya bukan dari Islam. Jelas ya? ya. Jadi aneh sekali. Karena itu Syekh mengatakan wa naruddu alaihi fil qaidatir rabi. Kita bantah dia dengan apa yang terlalu dari empat kaidah sebelumnya. Ya, itu bahwa apa? Apa yang mereka sebutkan dari takwil tersebut laisa alaihi dalilun sahih ya tidak ada dalil yang sahih ya bahwa dia menyelisih ya apa yang difahami dengannya oleh salafus soleh dan bahwa dia menyelisih zahir dari riwayat zahir dari makna is istawa itu sendiri ya makna istawa telah kita dapatkan maknanya adalah seperti itu kemudian kata syekh wa nazidu wajhan rabi'an tambahkan sisi yang keempat sebagai tambahan sisi yang keempat apa itu annahu la yu'rafu fil lughatil arabiyyati bihadzal ma'na dalam bahasa Arab ternyata tidak ada keterangan tidak ada penjelasan bahwa artinya ista'ula dalam kitab-kitab bahasa Arab ya dalam kamus-kamus bahasa Arab tidak akan kita dapatkan penafsiran istawa artinya istaulah nggak ada ya baik maka berarti dia adalah satu bentuk penyelewengan yang terang-terangan jelas sekali menyeleweng dari ketentuan karena dalam memahami ketentuan seperti yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas maka kita tafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran kalau tidak Al-Quran dengan hadis Al-Quran dengan perkataan para sah sahabat karena mereka lah yang menyaksikan turunnya ayat-ayat Al-Qur'an. Mereka lah yang dibimbing, dididik langsung oleh Rasulullah, orang yang paling tahu tentang bahasa Arab. Dan yang keempat, jika tidak kita kembalikan itu kepada bahasa Arab. Nah sekarang dalam bahasa Arab tidak ada istawa berarti istaulah nggak ada. Jelas ya? Ya. Yang mengingkari ini bukan kita, tapi yang mengingkarinya adalah para ulama ahli bahasa sendiri. Seperti yang disebutkan oleh Ibn Abil Izzi hanafi dalam syarah akidah tahawiyah. Ya, dari Imam Al-Kisai, ya, dari Khalil bin Ahmad dan yang lainnya. Dari para ulama tokoh dalam ilmu bahasa. Mereka tidak dapat istawa ingin istaula, nggak ada itu. Yang ada karangan dari syair orang orang Nasrani tadi. Ya. Wajhan khamisan, tambahan bantahan yang kelima ya adalah bahwa annahu yalzamu alaihi lawazima batilatin misl seperti annal arsya lam yakut milkan lillahi thumma stawla alaihi ba'du mereka mengatakan istawa ini tidak boleh kita tafsirkan seperti maknanya ala wartafa'a tuk jangan-jangan ya bahwa anak ya Allah di atas arsnya. Ah, mirip dong kalau gitu. Yang benar kata mereka, istawa alal ars di atas ars artinya itu kan mau mereka gitu kan? Maka dibantah bah. Kalau begitu kita artikan ini justru juga membawa konotasi negatif, makna yang juga keliru. Itu apa? Berarti sebelumnya ars itu dikuasai orang lain kan begitu. Seperti hanya bisir berhasil menaklukkan kota Irak meskipun tanpa pedang dan tanpa pertumpahan darah tapi sebelumnya Irak bukan berarti ada yang sanggup menyaingi Allah dong kalau begitu lalu Allah merebutnya dan mengalahkannya yang batil katakan istiwa arsh istiwanya raja kok sama bahasanya berarti sama hakikatnya kita mengatakan sama juga dong istala al Irak ya menguasai Irak dan menguasai ars kalau menurut pengertian kalian kan sama juga berarti menguasai sama saja kan ya. maka ini merupakan bantahan yang telak menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya ini datang berulang dalam Al-Quran dan disebutkan on hadis-hadisnya Allah di atas arsh adapun kesamaan istawa dengan apa yang ada dalam ucapan manusia dari istawa al-malik al arsihi al al bahwa sang raja di atas singgasananya tidak menazimkan kesamaan kesamaan kaifiyah kesamaan hakikat ya seperti yang telah kita bahas tentang masalah pendengaran Allah mensifatkan dirinya dengan pendengar pendengar bahkan maha mendengar kan gitu ya, ya Allah maha melihat manusia juga mendengar manusia juga melihat alat pendengaran dan penglihatan manusia kita ketahui. Paham ya? Ya. Hakikatnya pun kita tahu, tetapi hakikat sifat Allah tidak kita ketahui. Jelas ya? Ya. Maka berbeda hakikat sesuai dengan perbedaan keduanya, Allah dan makhluknya. Begitu. Maka demikian pula istiwa. Memang disebutkan raja ber, raja di atas hingga sana. Allah di atas atas Tapi di atasnya berbeda karena perbedaan zat zatnya. Selesai. Allah punya tangan yang menyatakan itu Allah sendiri dalam Al-Quran. Rasulullah yang paling tahu tentang Allah. Ya? Dan tanpa kita harus membayangkan berarti sama dong dengan tangan makhluknya. Kan? Kita melihat pada makhluk ciptaan Allah yang sama-sama disebut tangan ternyata berbeda hakikat dan keadaannya sesuai dengan perbedaan datnya ya maka beda kaki meja dengan kaki saya ya kan ya beda kaki kambing dengan kaki a ayam ya sama-sama kaki ya tapi tidak seorang pun dibolehkan dibenarkan pernyataannya ketika mengatakan loh yang saya tahu kaki ayam. Berarti sama dong kaki ayam sama kaki, kaki kambing. Enggak kan? Karena al yak tadi taksis. Ketika disandarkan kaki kepada sesuatu, maka terjadilah pengkhususan di situ. Kaki yang dimaksud, kaki yang disebutkan penggandengannya. Kaki ayam beda dengan kaki gajah. Kan gitu ya? Wallahi ya. Walillahi a'la dan bagi Allah sifat yang sempurna yang tidak mungkin dibagaimanakan yang tidak akan serupa dengan makhluknya ya kan maka ketika disebutkan kaki bagi Allah maka kita terima dan imani paham ya dan tidak boleh kita serupakan dengan makhluknya karena Allah berfirman laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir hal ta'lamu lahu samia fala taj'alu lillahi andada wa lam yakun lahu kufuwan ahad ya. selesai maka apa yang menyebabkan mereka menolak istiwa dengan arti tinggi dan menggantinya dengan istaula ternyata istaula juga punya kelaziman bahkan lebih parah lagi daripada apa yang mereka bayangkan daripada apa yang mereka persangkakan nah maka dengan itu jelas bahwa istawa di sini adalah makna yang hakiki bagi Allah subhanahu wa ta'ala dan orang Arab menetapkan istawa itu dengan empat makna Ya. Kemudian Syekh menambahkan tambahan penjelasan tentang al-arsh. Adapun arsh itu secara bahasa dia adalah sarirul khos bil malik. Dia adalah singgasana bagi seorang raja. Itu dalam bahasa Arab. Yang disebut al-arsh itu singgasana. Wa fi syar'i, adapun dalam syariat ya dalam Al-Qur'an ada penyebutan arsh untuk makhluk yaitu untuk manusia ya seperti dalam surah Yusuf ayat 100 surah Yusuf ayat 100 warasa abawaihi bahwa Nabi Yusuf mengangkat kedua orang tuanya alal arsi di atas singgah sanara raja wa kharru lahu sujjada maka serta merta kemudian dan serta merta kemudian mereka seluruhnya sujud kepada Nabi Yusuf Jelas ya? Disebutkan ars. Yang ini ars raja. Singgah sana ra, raja. Jelas ya? Itu makhluk tentu saja. Ya, ars makhluk di sini untuk raja yang juga mah, makhluk. Jelas ya? Nah, adapun dalam syariat yang disebutkan sumastawa 'alal arsh. Maka arsh juga ini makhluk. Tetapi dia akbarul makhlukat. Makhluk Allah yang paling besar ya disebutkan di sini ya wa fi syar'i al-arsyul azim alladhi istawa alaihi ar-rahman wa huwa a'la al makhluqati wa akbaruha Adapun dalam syariat arsy yang agung adalah arsy singgasana yang Allah tinggi di atasnya ya wa huwa 'ala al makhluqat yang dia adalah makhluk Allah yang paling tinggi. Ya disebutkan dalam hadis bahwa dia adalah sakful jannah, atapnya surga. Ya? Dan surga fi a'lal illiyin. Dan surga adalah tempat yang paling tinggi. Di atasnya atapnya adalah apa? Arsh. Maka arsh a'lal makhlukat. Makhluk Allah yang paling tinggi wa dan dia yang paling besar dari makhluk Allah disebutkan dalam hadis yang sahih tidaklah arsh dibandingkan tidaklah kursi dibandingkan langit dan bumi kecuali seperti tidaklah bumi dibandingkan dengan kursi kecuali seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir dan tidaklah arsh kecuali bagaikan cincin yang dilemparkan di padang pasir jadi yang terbesar dari makhluk Allah apa berarti? Arsh dari makhluk Allah dan al almat dia dipikul oleh para malaikat ya seperti dalam surah Ghafir ayat ketujuh alladzina yahmilul arsya wa man hawlahu dan dalam surah Al-Haqq ayat 17 wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah bahwa arsy ar-rahman itu dipikul oleh delapan malai malaikat ya nah <clears throat> dalam hadis yang lemah disebutkan sifat malaikat yang memikulnya. Namun hadisnya lemah ya. Jadi hanya disebutkan dalam ayat tentang pemikul ars adalah delapan orang malah malaikat. Disifatkan ars ini dalam Al-Quran sebagai arsul azim. Disifatkan sebagai arsul karim. Dan disifatkan sebagai arsul majid. Dhul arsil majid. Dalam surah Al-Buruj ya. Baik. Adapun al-kursi. Adapun al-kursi ghairul arsh, maka dia bukan dari arsh. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras dalam syarat akidah al ya, bahwa al-kursi yang benar al-kursi ghairul arsh. Sebagian orang mengatakan kursi adalah arsh. Ya, kursi juga bukanlah ilmu wasi'a kursihu samawati wal ard sebagian orang menafsirkan dalam surah Al-Baqarah 255 ayat kursi wasi'a kursiyuhu sangatlah luas kursi Allah meliputi langit dan bumi lebih luas dari langit dan bumi kata mereka maksudnya ilmu Allah ilmu Allah yang meliputi langit dan bumi nah, ini takwil yang benar kursinya kursi yang hakiki yang dia adalah makhluk Allah ciptaan Allah yang dia disifatkan dengan sifat-sifat ya dikatakan oleh Syekh wal kursi ghairul arsy li'anna al arsy huwa stawa alaihi ta'ala war kursi mawdi qadamihi kursi bukan arsh karena arsh adalah tempat Allah atau arsh adalah apa yang Allah tinggi di atasnya jelas ya arsh adalah apa yang Allah tinggi di atasnya sedangkan kursi mawdi'ul qadamain tempat kedua ka, kaki itu kalau secara bahasa mawdi'ul qadamain tempat kedua kaki dan demikian pula berlaku bagi Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan perkataan dari Abdullah bin Abbas ya diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas beliau berkata al-kursi mawdi'ul qadamaini wal arshu la yuqaddiru ahadun qadrahu Kursi, kata Ibnu Abbas, adalah modul qadamain, tempat dua kaki. Dan arsh, singgah sana, la yuqaddirhu ahadun qadrahu. Tidak seorang pun mampu membayangkan kedudukannya, keluasannya, kebesarannya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya dan dikatakan oleh Imam Al-Hakim sahihun ala syarti syaikhain walam yukhrijahu sahih menurut syarat Bukhari Muslim meskipun tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim dalam sahihnya ya riwayat ini riwayat yang mauquf dari Abdullah bin Abbas dan dia riwayat yang sahih yang dengannya para ulama mengambil kesimpulan bahwa kursi bukan arsh ya karena kursi adalah tempat dua kaki dan tidak boleh kita bagaimanakan dan menghayalkan ya apa yang berkaitan dengan sifat Allah SWT tentang kaifiyah tentang cara Allah beristiwa di atasnya ya jelas ya seperti akan datang nanti penjelasan dari perkataan Imam Malik ya dan di atas inilah kita ahlus sunnah wal jamaah berkeyakinan akan tetapnya sifat istiwa bagi Allah subhanahu wa ta'ala istiwaan yaliku bijalalihi dengan istiwa yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang dia telah sah keterangannya dari Al-Quran, Sunnah dan Ijma, ya, dan bahwa arti istiwa ada empat, yaitu ala wartafa'a wastaqarra wasa'ada empat dan bahwa menafsirkan dengan selain itu ya adalah tafsir yang keliru seperti menafsirkannya dengan istilah atau istaula ya yang dia tafsirnya para mutakallimin dari Mu'tazilah dan yang sebagainya. Ya. Baik, Selesai pembahasan kita pada sifat yang ke-13 Ikhwan Fiddin dengannya kita menyelesaikan sifat ke 13 ini selanjutnya akan masuk pada sifat ke-14 yang lainnya ya insya Allah pada kesempatan yang akan datang sampai di sini ada pertanyaan dari jamaah dari apa yang kami sampaikan nah Ya. Apakah ars itu kekal? Ya. Naam. Para ulama mengatakan bahwa ars itu kekal. Ya. Di antara dasarnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yastawi alaihi. Allah beristiwa di atasnya. Ya. Nah pertanyaannya kalau begitu berarti ada dong makhluk Allah yang kekal. Naam. Ada. Ya. Adapun firman Allah kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram ya dalam surah Ar-Rahman bahwa setiap apa yang ada di muka bumi ini dari makhluk Allah akan hancur dan binasa wa yabqa wajhu rabbik dan hanyalah tetap abadi wajah Rabb itu Allah Subhanahu wa taala ya dialah yang kekal maka ini bukan berarti bahwa tidak ada makhluk Allah yang kekal tidak bahwa asalnya makhluk adalah fana, binasa dan musnah, kecuali apa yang Allah tetapkan kekekalannya. Seperti surga dan neraka. Ya. Innal jannata wan nar la tafniyani abada. Di antara akidah halus sunnah wal jamaah bahwa surga dan neraka tidak akan binasa, tidak akan hancur. Dia akan terus ada dan manusia akan senantiasa berada di dalamnya ima dalam kebaikan surga dan kenikmatannya atau dalam adab neraka dan keberihannya naudzubillah min min dhali. paham ya Baik. dan diantaranya adalah al arsh ini yang disebutkan oleh para ulama ya kenapa demikian karena adanya keterangan-keterangan yang menunjukkan hal tersebut wallahu alamu bisawab barakallahu bersemayam. Ya. Perlu dicek kembali kepada makna bersemayam itu, ya. Apa KKBI ya, kamus besar ya, atau yang ke KBBI ya, atau ke kamus-kamus Indonesia yang asli, makna semayam itu apa? Ya. Semayam itu apa? jika semayam yang dimaksud juga sama dengan arti bahwa dia di atas maka tidak ada masalah menafsirkan dengan tafsir tersebut yang dia adalah bentuk terjemahan dari istawa ya tentunya terkadang untuk memaparkan atau membawakan apa yang ada dalam bahasa Arab tidak akan kita dapatkan kalimat yang sepadan dan sebanding dengan kata tersebut dalam bahasa Indo Indonesia. Maka boleh dalam bentuk takrib al-faham. Bentuk mendekatkan pemah pemahaman. Ya. Perlu kita cek lebih lanjut ya tentang hal tersebut. Ada yang ketinggalan dalam masalah istawa. Istawa para ulama membagi kata istawa dalam Al-Quran sangat banyak. Dalam Al-Quran sangat banyak kata istawa. Dan mereka mengatakan bahwa istawa dalam bahasa Arab ya ada dua bentuk. Pertama, ya Ya yata'adda binafsihi apa yang dia berobjek dengan sendirinya atau apa yang dia tidak ada huruf yang terainya wastawa ya fasawa ya yang artinya kamula artinya sempurna ya yang kedua yang pakai huruf imma ala atau ila Nah, istawa ila, istawa ala inilah yang berarti sa'ada ala wartafa'a wastaqarra. Begitu, ya. Itu yang perlu kita ingatkan di sini tentang makna istawa. Uh, adapun mengatakan bersemayam, apakah dia penafsiran, penterjemahan yang bisa diterima? Maka Allah alam saya belum coba ngecek ya, bisa bisa dilihat. Kita kembali kepada kamus tentunya hal ini. Karena ini penggunaan bahasa. Bersemayam sendiri bagaimana? Ya, bersemayam kalau artinya hanya bertempat saja, maka dia tidak mewakili. Engkau telah bersemayam di hatiku. Wah, ya. Artinya engkau telah mengambil tempat dalam hatiku, ya kan? Nah, mengambil tempat tidak mewakili makna istawa. Karena istawa dalam pengertiannya ala wartafa sa'ada wastaqarra. Bukan hanya istakarra semata tapi juga menunjukkan adanya ketinggian. Paham ya? Ya. Sehingga kau tidak terwakili maka itu, ya. Tentang istakarrah artinya tetap. Ya, sebagian menolak penafsiran ini, tapi yang benar dari pendapat para ulama bahwa dia dari, dari makna yang sah dari istawa. Istakarrah ini. Ya yang tidak boleh menafsirkan istawa dengan julus ada bahwa Allah duduk di atas arsyah? ini nggak ada dasarnya sama sekali dari para salaf tidak ada dasarnya dari para salaf dan ini penyebutan hayah sifat tertentu bagi Allah yang dia membutuhkan da, dalil nggak ada dalilnya maka ketika tidak ada dalilnya jangan ngarang karena ini bahaya berkaitan dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Maka diingkari oleh para ulama penafsiran istawa bermakna qa'ada. Duduk. Tidak boleh, ya. Allah alam bisawab. Jadi eh, saya kurang tahu mungkin perlu dicek kembali makna bersemayam ini apa-apa saja maknanya, ya. Nah, wallahu alam bisawab. Ya. Ya. Mana yang lebih dahulu diciptakan oleh Allah SWT? Apakah arsh atau qalam? Ya. Nah, ini pertanyaan yang juga disebutkan oleh para ulama perkara akidah. Ya. Meskipun diingatkan bahwa perkara seperti ini terkadang tidak memberikan manfaat yang besar dalam hal keimanan. Ya. Tidak memberikan manfaat yang besar dalam keimanan dan perkara di antara perkara yang diperselisihkan oleh para ulama sendiri mana yang lebih dahulu sebagian berpendapat yang lebih dahulu diciptakan adalah al arsh al arsh ya sebagian berpendapat yang paling dahulu diciptakan adalah al qalam dan yang lebih menakjubkan lagi ketika menyebutkan dalil dari masing-masing kelompok paham ya dari para ulama tentu saja dan ini masalah istihadiah ya dalilnya sama itu apa? Hadis Rasulullah sahih dari beliau. Rasulullah bersabda, "Awwalu ma khalaqallahu al-qalama faqala uktub." Ya. Pertama kali Allah menciptakan pena. Maka Allah berkata, "Uktub." Tulislah wahai pena. Nah, di sini bacaannya awwalu atau awwala. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam menunjukkan yang pertama kali diciptakan dari makhluk adalah tina awalu ya bentuknya mubtada awalu ma khalaqallahu al-qalam yang pertama yang Allah ciptakan adalah pena jelas ya itu dasar yang mengatakan yang pertama adalah pena tapi dengan bacaan awala menunjukkan zarof zaman waktu yaitu maksudnya pertama kali Allah menciptakan pena. Belum tentu dia yang pertama. Tapi begitu Allah menciptakan pena, Allah berfirman kepadanya, "Uktub, tulislah wahai pena." Faqal, "Famada aktub?" Maka berkata pena, "Apa yang aku harus tulis ya Allah?" Allah mengatakan, "Uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah." Tulislah semua apa yang akan terjadi sampai terjadinya hari kia, kiamat. Jadi kata awalu memberi isyarat penalah yang perta, pertama. Tapi kata kata awala menunjukkan zaraf menunjukkan bahwa perintah tadi berlaku ketika pertama kali diciptakannya pena meskipun bukanlah belum tentu pena makhluk yang pertama. Jelas ya? Perbedaan dalam harakat bahaya ini, ya. Ada khilaf dalam masalah itu. Kemudian hadis yang lain yang juga dimiliki dasar akan perkara tersebut adalah Rasul bersabda, "Innallaha kataba maqadira kulla syai'in qabla an yakhluqa as-samawati wal ard wa kana arshuhu 'alal ma." Bahwa Allah SWT ya menetapkan kataba maqadira kulla syai'in takdir dari segala sesuatu ya sebelum penciptaan langit dan bumi berapa tahun 50 ribu ta tahun sebelumnya. Dan arsy Allah telah berada di atas air. Nah, ini menunjukkan ketika dituliskan takdir, ya, arsy sudah ada. Berarti dia lebih dahulu daripada Tena, Ya. Dan eh, jika saya tidak salah ingat ya, yang kedua tadi bahwa ars lebih dahulu daripada pena adalah pendapat yang kuat dalam masalah ini. Insya Allah saya rujuk, rujuk, rujuk, uh, rujuk kembali nanti, saya lihat lagi kembali ya tentang masalah tersebut. Tapi ingat saya bahwa para ulama menetapkan yang rojih di pendapat tersebut adalah arsh lebih dahulu daripada pe, pena. Wallahu alam biswab. Nah, jelas ya. Tetapi kita ingatkan bahwa perkara ini perkara yang memang terjadi ijtihad di antara para ulama karena dalil, ya. Adapun nas al-qati, nas yang tegas menunjukkan bahwa yang pertama ini maka tidak ada sama sekali. Ya. Kemudian yang kedua bahwa dia dari perkara yang tidak memberikan faedah yang besar dalam perkara keimanan, ya. Sehingga jangan sampai kita kemudian terlarut dalam perkara tersebut, apalagi masuk dalam perselisihan dan sampai menyesatkan yang lainnya. Ya. Maka dia perkara yang sifatnya pengetahuan bagi kita, bagaimanapun kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman akan apa yang Allah kabarkan dari perkara-perkara makhluk-makhluk yang Allah ciptakan yang dia gaib sifatnya dari kita ya namun kita yakini bahwa Allah SWT menciptakan perkara tersebut dengan ketentuan dalil yang datang dalam masalah tersebut wallahu alamu bissawab nah barakallahu fikum saya cukup pembahasan kita ya mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami apa yang merupakan pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah untuk kita kemudian berkeyakinan dengannya dan semoga Allah mengembalikan umat Islam kepada apa yang di atasnya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan sampai hari kiamat dari minhajun nubuwah dari petunjuk nabi dan tuntunannya amin ya rabbal alamin اللهم أمتنا على الإسلام والسنة سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم